Ada huruf, ada suara. Ada lafaz dan ada suara. Hal itu dibuktikan bahwa Musa alaihissalam mendengarkan kalamullah subhanahu wa ta'ala demikian pula Allah azza wa jal menyebutkan ketika berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang jelas wa kallamallahu Musa taklima Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan yang di situ nyata. Demikian pula Allah muliakan sebagian rasul atas yang lainnya, di antaranya ada yang diajak bicara langsung oleh Allah, wa minhum man kallamallah. Di antara rasul itu ada yang Allah ajak bicara. Dan telah disebutkan oleh Syekh Muthaimin dalam syarahnya bahwa di sana ada kelompok yang menyelisihi al-sunnah dalam menetapkan kalam min sifatillah atau Allah Azza wa Jal ditetapkan baginya sifat berbicara di antaranya yang disebutkan ialah Jahmiyah. Mereka menolak dan mengatakan bahwa kalam bukan sifat Allah tetapi khalqun min makhluqatillah ia merupakan salah satu ciptaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala Dan telah disebutkan untuk menyanggah pendapat tersebut, yaitu pendapat itu bertentangan dengan kesepakatan ulama salaf. Dan yang kedua bahwa menolak dan mengatakan bahwa kalam itu makhluk tentunya bertentangan dengan akal di mana kita ketahui yang namanya kalam sifatun lil mutakallim. Namanya kalam, pembicaraan itu sifat bagi yang berbicara. Bukan yang diciptakan oleh yang berbicara. Tetapi apa? Sifatun lil mutakallim. Dan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Tetapi sifat bagi yang berbicara. Demikian pula kalau dikatakan kalam itu makhluk, bagaimana Allah Azza wa Jal dan bagaimana kita menafsirkan dan menempatkan firman Allah pada surat Toha ayat yang ke-14, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni." Kalau kalam pembicaraan Allah dikatakan makhluk, terus <clears throat> bagaimana dengan firman Allah ketika Allah berkata, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada sesembahan selain aku, maka beribadalah kepadaku. Yang tidak mungkin semacam ini, makhluk yang berkata. Makhluk yang berkata. Dan tidak mungkin siapapun yang berbicara kecuali Allah. Ketika Musa alaihissalam mendengarkan yang semacam ini. Yang kedua ialah Asy'ariyah. Lebih samar mereka mengatakan kalamullah Dia merupakan kalamullah tetapi makna qaimun binafsih. Yaitu sesuatu yang berdiri pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun suara huruf yang terdengar itu makhlukah. Jadi kalau Jahmiyah tadi menolak dan mengatakan makhluk. Tapi kalau asyairah, adapun suaranya, adapun lafaz yang terdengar dikatakan itu makhlukah dita'bir anil ma'na al-qa'im binafsillah. Adapun kalau asyariyah mengatakan betul itu kalamullah tetapi ia suara tadi, ia lafaz tadi merupakan makhluk sebagai bentuk pentakbiran atas satu makna yang berdiri pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam menjawab syubhat tersebut bahwa hal itu bertentangan dengan kesepakatan ulama salaf demikian pula bertentangan dengan dalil yang menunjukkan bahwa kalamullah yusma namanya firman Allah itu didengar dan tidak mungkin sesuatu yang didengar wala yusma illa sawt dan sesuatu yang didengar tidak mungkin kecuali suara. La yusma' makna al-qa'im binafs yang tidak mungkin namanya kalamullah itu yang dikatakan berdiri dengan sendirinya itu terdengar. Dan juga <clears throat> pemaknaan asyairah bertentangan dengan hal yang sudah menjadi perkara yang difahami bahwa namanya kalam yang difahami adalah apa yang diucapkan oleh mutakallim apa yang diucapkan oleh yang berbicara namanya kalam namanya pembicaraan itu sesuatu yang diucapkan oleh yang berbicara bukan sesuatu yang disembunyikan dalam diri yang berbicara karena sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang berbicara tidak mungkin terdengar. Begitu asyairah mereka mentakbirkan. Dan keduanya merupakan pemahaman yang batin. Kemudian pada hadis eh, Abdullah ibnu Unais anin Nabi SAW, Yahshurullahu al-khalaiq fayunadihim bisautin dari Abdullah ibnu Unais bahwa Nabi bersabda Allah menghimpun seluruh makhluk dan memanggil mereka dengan suara yang dikatakan yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba yang paling jauh yang paling jauh posisinya itu mendengarkan seperti yang paling dekat mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala. Syahid apa? Bahwa mereka mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengarkan suara dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara akal yang namanya sesuatu itu terdengar kalau ada apa? Suara kan begitu. Yang namanya akal menetapkan bahwa sesuatu itu terdengar kalau ada suara. Kalau ada suara. Oleh karena itu, kalamullah itu ada apa? Lafaz dan ada suara. Ada lafaz dan ada suara. Dan adapun munculnya orang mengatakan kalau begitu nanti bisa jatuh dalam hal menyerupakan dengan apa? makhluk tidak karena Allah telah apa? memberikan satu kaidah yang azimah. Laisa lihi apa? Syai'un. Dia itu tidak serupa dengan apapun. Wahyu huwa sami'al basir. Dan dia dat yang maha mendengar lagi maha melihat. Artinya sifat Allah Azza wa Jal, sifat Allah Azza wa Jal itu tidak serupa dengan sifat selainnya. Tidak ada keserupaan. Walaupun diistilahkan sama penamaan. Sama penamaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan anal malik anal dayyan akulah raja diraja akulah yang akan menegakkan pembalasan. Kemudian Terkait dengan kalamullah yang juga disebutkan bahwa kalamullah Allah mutakallimun kalamin qadim. Maknanya Allah Azza wa Jal qadimun nau yaitu pembicaraannya sejak awal. Sejak dahulu Allah Azza wa Jal disifati berbicara. Adapun hadithul ahad, hadithul ahad Adapun masing-masing pembicaraannya kadang sesuai dengan kehendak Allah. Kapan Allah menghendaki, Allah akan berbicara. Rinciannya, kapan Allah menghendaki, Allah akan berbicara. Kemudian tentang al-hasyru yaitu manusia itu akan dihimpun di dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari mengeluarkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi pernah berkhutbah. Yaitu pada khutbatul Jum'ah. Faqal dalam khutbahnya beliau berkata dengan suara yang seperti pada riwayat yang lain Nabi kalau berkhutbah <clears throat> itu sahabat menyebutkan tentang bagaimana uh, suara beliau ataupun jelasnya penjelasan beliau serta lantangnya suara ka'annahu mungbiru jais. Seperti seorang komandan sedang apa? Menyiapkan pasukannya. Tegas, kemudian jelas. Karena memang khutbah Jumat itu bukan sekedar untuk seremonial. Uh, pelengkap sajian salatul Jumat tidak. Lebih-lebih dalam ayat Allah Azza wa Jalla mengingatkannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li salatil min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau diseru sudah ada seruan untuk menegakkan salatul Jum'ah. fas'au ila dzikrillah. Para ulama menyebutkan bersegeralah kepada zikrullah ialah istima'ul khutbah, mendengarkan khutbah. Barakallahu fikum sehingga khutbah itu merupakan perkara yang penting. Kemudian beliau berkata, "Innakum mahsyuruna ilallah." Sesungguhnya kalian akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulai manusia yang hidup di masa Nabi Adam sampai akhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlahnya dan betapa banyaknya? Dan tentunya kita tidak bisa membayangkan. Tentunya kita tidak bisa membayangkan. Dan beliau mengatakan dalam kondisi hufatan uratan ghurla. Yaitu tidak beralas kaki, kemudian dalam kondisi tidak berpakaian dan belum berkhitan. Lalu beliau membaca ayat kama badana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna faidin. Demikianlah kata Allah Azza wa sebagaimana yang kami awali penciptaan manusia lalu kami akan mengulang kembali dan itu janji kami kata Allah dan kami tidak akan mengingkari janji. Ayat ini eh, disebutkan oleh banyak para ulama di antaranya juga tentang eh, mengingatkan di samping bagaimana penciptaan manusia awal tanpa ada alas kaki, tanpa sehelai kain pun yang e, menempel pada eh, pada badannya, demikian pula belum berkhitan, nanti akan diulang lagi seperti itu Sebagian ahli ilmi seperti Syekh Saleh Fauzan dalam sebuah muhabarahnya, beliau mengingatkan. Beliau mengingatkan atas nikmat yang telah sampai kepada kita. Ingatlah wahai kaum muslimin, semakna yang sempat kita dengarkan dari eh, salah satu nasihat beliau bahwa kenikmatan itu hendaknya disyukuri. Dulu kalian tidak punya apa-apa. Waktu keluar dari perut ibu, itu kan satu potong kue saja kan tidak membawa. Sehelai kain pun juga tidak ada yang menempel pada badan. Terus sekarang Allah bukakan dunia, kenikmatan-kenikmatan yang tidak sedikit seorang kadang kumpul-kumpul kemudian ingin melakukan acara-acara yang disilakan mungkin resepsi atau mengundang makan dengan e, berlebihan akhirnya bukan hanya lukmah lukmatain bukan hanya satu suap dua suap yang terbuang tapi sekian banyak makanan terbuang sekian banyak makanan terbuang Padahal Nabi SAW menyebutkan idza luk lukmata ahadikum kalau ada satu makanan sepotong kue atau kadang nasi itu jatuh maka falyumithu huminal ada jauhkan dari apa dari hal yang mengganggu yaitu kotoran diambil dibersihkan falyakulahu dan hendaknya dia makan di satu ketika Nabi pernah lewat, tiba-tiba mendapatkan kurma, kurma, satu biji kurma. Beliau ambil, beliau bersihkan. Kata beliau, seandainya aku tidak khawatir, seandainya aku tidak khawatir bahwa ini merupakan sodakoh, sungguh akan aku makan kurma ini. Tapi aku khawatir seandainya ini merupakan kurma tapi sodakoh. Jangan-jangan itu sodakoh. Karena Nabi SAW dan Ahlul Bait itu tidak boleh makan dari apa? Sodakoh. Begitulah eh, Islam mengajarkan. Tapi kadang dalam kehidupan bermasyarakat kita dianggap rakus. Misalnya makan sampai bersih. Hampir-hampir tidak ada satu nasi pun yang tersisa kok makan seperti orang kelaparan tidak sesungguhnya itulah yang disunahkan bahkan seandainya ada yang jatuh jangan dikatakan belum dua menit bukan ambil bersihkan seandainya masih layak dimakan dimakan kalau tidak jangan sampai diinjak-injak oleh orang barakallahu fikum begitu perhatian Islam dan mengingatkan kepada kita tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang umumnya manusia bahkan semua ketika lahir itu tidak membawa apa-apa. Fa barakallahu fikum qaddiru nikmatallah. Hendaknya kita betul-betul mentakdirkan yaitu memposisikan nikmat Allah. Jangan kemudian seorang dalam kondisi menyanyiakan. Ingat bahwa banyak saudara kita yang tatkala kita kenyang, saudara kita yang kelaparan. Saudara kita yang belum bisa makan. Tetapi banyak pula dari kita yang membuang-buang makanan. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, al hashru maknanya al-jam'u. al hashr Innakum mahsyurun. Innakum tuhsyaruna ilallah. Al-hasyru al-jam' yang namanya hasyr itu dikumpulkan, dihimpun. Seperti tadi yang kita sampaikan, tidak kita bayangkan betapa banyaknya mulai dari umat yang lahir di masa Nabi Adam sampai umat Muhammad dikumpulkan semua di satu tempat. Itu namanya apa? Al-hasyru. Al-jam' kata Imam Qurtubi dikumpulkan, dihimpun dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau huwa arba'atu huwa arba'atun. Dan al-hasyru itu ada empat tahapan, empat kejadian. Hasrani fid dunya. Dua al-hasyr yang terjadi di dunia. Dua al-hasyru yang terjadi di dunia wa fil akhirah dan dua al hashr yang terjadi di akhirat nanti. Ada empat, dua terjadi di dunia dan dua terjadi di akhirat. Adapun di dunia yang pertama ialah apa yang Allah sebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hasyr huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab dialah yang mengeluarkan orang-orang yang mereka itu kafir dialah orang-orang ataupun dialah Allah Azza wa Jalla yang mengeluarkan orang-orang yang mereka itu kafir, orang-orang kafir min ahli kitab. Di antara orang-orang ahli kitab. Sebagian mufassir mengatakan Nasara dan Yahud. Dialah Allah Azza wa Jal yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab. Min diarihim. Min diarihim. Dari kampung halaman mereka. Min awwalil hasyr. Min awali al-hasyr di awal kali mereka dikeluarkan. Di awal kali mereka dikeluarkan. Yang kedua, riwayat yang tersebut dalam Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn Usaid Nabi SAW bersabda, Inna sa'ata lan taquma hatta taraw qablaha ashra ayatin. Bahwa kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat, menyaksikan sebelumnya sepuluh tanda-tanda kekuasaan Allah. Sepuluh tanda-tanda ke besaran Allah. Di antaranya ialah disebutkan bahwa takhruj narun qibal al-yamamah akan keluar api di daerah Yamamah wa Hadramaut dan daerah Hadramaut Fatasuqun nas. Api tadi menggiring manusia. Api tadi menggiring manusia. Itu dua hasyr yang ada di dunia. Adapun dua al-hasyr yang ada di akhirat. Adapun dua al-hasyr yang ada di akhirat. Ialah hasyrul anwat min kuburihim yang disebutkan tentang al-hasyru dibangkitkannya, dihimpunnya orang-orang yang sudah meninggal dari kuburannya. Dan mereka dibawa sampai kepada mauqif. Dan itulah Eh, firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam Al-Kahfi pada ayat yang ke-47 Wa yauma nusayyirul jibal wa talal arda barizatan Pada hari kami perjalankan gunung-gunung dan kamu saksikan bumi dalam kondisi datar. Bumi dalam kondisi datar, tidak ada pegunungan lagi. وحشرناهم فلم نغادر منهم minhum Dan kami kumpulkan semua manusia dan tidak ada satupun yang kami tinggalkan. Tidak ada satupun yang dari mereka itu yang kami tinggalkan. Adapun yang keempat ialah hasyruhum ilal jannah au ilal nar Dikiringnya, dihimpunnya manusia, apakah mereka dihimpun masuk ke dalam jannah ataukah dihimpun masuk ke dalam apa? neraka. Itu empat hasyar yang disebutkan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. ثم قال الشارح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأما قوله wa sami'ahu Jibril. Yaitu tentang isbat tentang Allah bahwa Jibril juga mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah dalam An-Nahl ayat yang ke-102, "Kul nazzalahu Ruhul Qudus min Rabbik." Katakan wahai Muhammad bahwa yang menurunkan Al-Quran itu Ruhul Kudus. Yaitu siapa? Jibril. Dari siapa? Mirrabbik. Yang didengarkan dari Robnya. Jibril mendengarkan lalu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu di antara ayat yang menyebutkan tentang isbat bahwa kalamullah yusma' firman Allah didengar. Di antara yang mendengarkan siapa? Malaikat apa? Jibril. Demikian pula qauluhu wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulih. Juga Allah Azza wa Jalla memperdengarkan tentang kalamnya itu kepada yang Allah berikan izin. Di antaranya ialah para malaikat atau rasul-rasulnya. Di antaranya ialah malaikat atau atau dan rasul-rasulnya. Amal malaikatu fali qawlihi sallallahu alaihi wasallam Adapun malaikat yang mendengarkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, walakinna Rabbuna idza qada amran akan tetapi Rabb kami yaitu Allah Subhanahu wa taala jika telah menetapkan, menentukan tentang suatu perkara sabbaha hamalahu atau hamalatul arsh maka para pemunggi yang memunggi arsh yang menopang arsh malaikat yang dikatakan jumlahnya delapan itu bertasbih kalau Allah Azza wa Jal menetapkan, menentukan satu perkara, maka para pemunggi arah syabat Bertasbih. Thumma yusabbihu ahlus sama Alladina yalunahum. Setelah itu bertasbihlah para malaikat yang setelahnya, yaitu para penduduk langit. Hatta yablugha at-tasbihu ahlas sama ad Sampai kemudian tasbih tadi terdengar kepada penduduk langit dunia. Fayaqul alladina yaluna hamalat al-arshi di hamalat al-arsh dan kepada malaikat yang di bawah yang posisinya setelah para pemunggi ars tadi berkata, "Maka qala rabbukum?" Malaikat tadi berkata, "Apa yang dikatakan, apa yang difirmankan Rabb kalian?" Kalian mendengar apa kan begitu? Para malaikat yang mereka itu di sekitaran pemunggi ars berkata, bertanya, "Apa yang kalian dengarkan? Firman apa yang kalian dengarkan dari Allah Subhanahu wa taala?" Fayukhbirunahum. Kemudian para malaikat pemunggi arus tadi pun memberitakan kepada mereka. Bermakna apa di sini? Bahwa mereka mendengarkan. Mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan kalamullah. Rawahu muslim. hadis rawahu muslim. Wa amar rusul. faqad thabata anna Allah kallama Muhammadan laylatul mi'raj. Adapun terkait dengan Rasul di antaranya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ajak bicara pada malam yang dikatakan malam Mi'raj. Pada kisah Isra wal Mi'raj karena sebagian mengatakan kejadian Isra wal Mi'raj, adapun Isra itu jasad dan waruhan. Nabi SAW bertolak dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis itu masih jasad dan ruhnya. Ketika naik sampai ke Sidratul Muntaha itu hanya rohnya, jasadnya berhenti di dunia. Sebagian mengatakan begitu. Para ulama menyanggah kalau itu hanya rohnya, apalagi mimpi, itu bukan keajaiban. Itu bukan apa? Keajaiban. Yang kedua, itu bertentangan dengan zahir firman Allah awal surat Al-Isra. Subhanallah asra apa? Bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan apa? Memperjalankan hambanya. Al-abdu namanya abdun tidak mungkin hanya ruh. Tetapi apa? Jasad dan waruhan. Jasad dan ruh. Jasad dan ruhnya. Yaitu dibawa oleh malaikat Jibril. Dan seperti yang eh, pernah kita dengarkan bahwa setiap langit itu ada penjaganya. Diketuk pintu langit tadi. Setiap pintu langit yang pertama, kedua diketuk. Minta izin. Minta izin. Ketika para penjaganya menanya, siapa yang datang? Siapa yang bersamamu? Wahai Jibril. Yang bersamaku Muhammad. Maka diizinkan terus sampai kepada langit yang ketujuh. para Nah ini termasuk hujah. Kalau Jibril yang dikatakan malaikat yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sayyidul bashar afdalul anbiya manusia pemuka para nabi pemuka rasul mau masuk ke langit yang pertama aja minta izin apalagi selain daripada beliau kok bisa-bisanya katanya masuk ke langit ini termasuk sanggahan walhamdulillah syariat itu mengajarkan kepada perkara-perkara yang di situ bukan doktrin, tetapi penalaran dan juga sebuah perkara yang di situ mengandung kepada muatan-muatan yang penuh ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi adapun tentang Rasul, salah satunya ialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada malam Mi'raj itu diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu seperti yang disebutkan dalam hadis yang cukup panjang yaitu Anas bin Malik mendengarkan dari Malik ibn Sa'sa'ah. Anas bin Malik mendengarkan kisah tentang Isra Mi'raj secara lengkap, cukup panjang dari sahabat Malik ibnu Sa'sa'ah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun tentang ucapan innahu subhanah yukallimul mu'minin wa yukallimunah. Adanya riwayat bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara dengan orang-orang mukmin dan orang-orang orang-orang mukmin pun berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal Allahu li Ahli jannah Allah berkata kepada penghuni jannah kepada para penduduk jannah surga ya ahlal jannah fayaqulun wahai para penghuni jannah Allah berkata kepada mereka maka para penduduk jannah mengatakan labbaika rabbuna wa sa'daik Aku penuhi panggilanmu, wahai Rabbku, dan aku penuhi panggilanmu. Hadis mutafakun alaih. Adapun riwayat yang lain ialah waya dan lahum fayazuruna. Allah izinkan dan mereka menziarahi Allah Subhanahu wa taala, berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Li hadis Abi Hurairah. Sebuah hadis <clears throat> dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Inna ahlal jannati idza dakhalu fima nazalu bifadli a'malihim sesungguhnya para penghuni jannah itu kalau sudah masuk ke dalam jannah sesungguhnya penghuni jannah kalau mereka sudah masuk ke dalam jannah dan mereka masuk itu menempati posisi menduduki tempat yang dikatakan bifadli a'malihim berdasarkan sesuai dengan keutamaan masing-masing amal perbuatan yang dulu mereka pernah kerjakan di dunia. Jadi orang-orang di jannah nanti menempati tempat sesuai dengan apa? Dengan amal perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Apakah hadis ini bertentangan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan layan ju'am layan yanju' bi amalih. Sungguh sekali-kali salah seorang di antara kalian tidak ada yang selamat yaitu dibebaskan dari siksaan anak dan dimasukkan dalam jannah semata-mata karena amal perbuatannya. Rasul menyampaikan dalam hadis yang sahih bahwa setiap individu kalian itu tidak ada yang dibebaskan, diselamatkan dari ancaman annar dan dimasukkan ke dalam jannah karena apa? Semata-mata amal perbuatannya. Maka para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, wala ana." Tidak pula engkau wahai Rasulullah, tidak pula saya. Illa annallah au yataghammad Allah birahmati wa fadlih. Hanya saja aku dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa? dengan keutamaan dan karunianya. Sehingga amal perbuatan itu bukan menjadi apa? Sebab satu-satunya. Bukan semata-mata karena amal perbuatan manusia sehingga seorang dimasukkan ke dalam jannah. Tetapi seorang dimasukkan ke dalam jannah bifadlihi warahmatihi atas karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi amal itu menjadi sebab. Menjadi apa? Sebab. Dan kita boleh dalam beramal motivasi hal yang mendorong kita untuk beramal itu rojaan mengharap sawaban minallah pahala dari Allah juga jannah serta takut dari anar di sebuah hadis dari Abdullah bin Syekhir kata Abdullah bin Syekhir Salaitu ma'a Rasulillah SAW wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka kata Abdullah bin Syekhir Ketika aku sholat bersama Rasulullah, aku dapati dalam dada beliau itu ada gejolak. Seperti gejolaknya air yang dimasak di priuk, panci atau wajan. Ada suara apa? Gejolak air kan begitu ya. Dari sebab menangis. Dari sebab menangis. Dan tentunya sangat tidak mungkin kalau Nabi ketika sholat menangis. Sebabnya ialah karena apa? Karena kesakitan atau karena sedih. Karena menangis, kata Syekh Nusaybin, ada dua sebab. Menangis itu karena sebab umumnya al-alamu wal huzn karena menahan sakit atau sedih. Umumnya orang kan begitu. Sedih kehilangan harta, sedih Eh, melayangnya harta, sedih karena kesempatan yang luput dan begitu, sedih, kesedihan, berbagai macam kesedihan atau menahan sakit sampai orang menangis. Sampai orang menangis. Dan itu umum, yang galib, yang umum adalah orang menangis karena itu. Dan yang kedua, kadang menangis ketika seorang dikabarkan kepadanya berita yang menyenangkan. Basyarahu dikabarkan kepadanya berita yang menyenangkan, dia menangis. Berarti apa di situ? Karena apa? Senangnya. Jirangnya dengan berita tadi. Kan ada orang saking senangnya terus menangis kan begitu ya. Ada. Tapi umumnya namanya orang menangis itu karena apa? Kesedihan atau karena kesakitan. Nah ketika sholat kan tidak mungkin Nabi begitu. Karena seandainya orang menangis Ketika sholat, misalnya berdiri terus kakinya bengkak, nangis dia, menahan sakit sampai nangis-nangis. Ya bisa batal nanti sholatnya atas pendapat sebagian ahli ilmi. Atas sebagian pendapat ahli ilmi. Walaupun kata si Muslimin, seandainya dia menangis tidak sampai kepada membatalkan, tapi membawa kepada kurang sempurna. Membawa kepada kurang sempurna. Kan begitu. Barakallahu fikum ya, sedikit mungkin pada pembicaraan ini. Beliau juga menyinggung tentang menangisnya anak-anak. Anak-anak kalau yang mereka itu di atas usia bayi, yang belum bisa memahami apa sebab menangisnya, itu perlakuannya kadang harus kita diamkan, kadang kita biarkan. Kapan kita biarkan? Kalau dia itu kesal dengan sesuatu dan ingin dilampiaskan. Itu jangan ditahan, biarkan saja supaya dia puas. Karena kalau ditahan nanti apa? Dia kesal. Digendong semakin meronta, dibujuk tidak bisa. Kalau kemudian dia mungkin sakit, atau dia lapar, atau dia menginginkan sesuatu yang kira-kira dengan bahasa isyaratnya paham, ya dibujuk supaya diam. Adapun masalah bayi, ada faedahnya namanya bayi menangis itu. Bayi itu untuk melancarkan peredaran darah. Kalau kita kan dengan jalan, dengan bergerak, dengan lari, kan begitu ya. Kalau bayi dengan menangis sambil menggerakkan tangannya, kakinya, itu peredaran pencernaan akan lancar, demikian pula peredaran darah akan lancar. Allah berikan hikmah. Makanya kalau ada bayi nangis, jangan jengkel. Jangan kesel. Tapi jangan dibikin menangis. Ayo nak olahraga dulu, cubit. Jangan pada anak-anak bayi itu menangisnya ya kadang waktu pagi, kadang siang, kadang malam begitu. Masa-masanya ada tersendiri. Barakallahu fikum. Kita kembali disebutkan bahwa illah ketika beliau menangis karena apa? Al-buka. Karena menangis ilahnya sebabnya karena menangis tentunya beliau memahami apa yang beliau sampaikan, yang apa yang beliau baca dalam Al-Qur'an. Uh, jadi eh, di sini bahwa seorang dalam beramal itu kadang-kadang mendapatkan rasa apa? Khosyah. Rasa takut kepada Allah. Dan itu boleh. Kemudian menangis. Takut kepada anar. Kemudian seorang berlindung. Dia juga menangis. Tetapi Tarekat Sufiya, orang-orang Sufiya mengatakan kalau beramal sampai mengharap jannah, takut kepada anar, itu memalingkan niat. Dia tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas. Padahal yang namanya keikhlasan tidak bertolak belakang dengan seorang ketika beramal harapannya jannah dan takut kepada anar. Kembali kepada الحديث إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم أو في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم Sesungguhnya penghuni jannah kalau mereka telah masuk ke dalam jannah dan mereka menempati tempat sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan yaitu keutamaan yang Allah berikan atas amal perbuatan yang mereka kerjakan kemudian diizinkan bagi mereka pada ukuran satu hari yaitu hari Jumat penuh seperti hari-hari di dunia. Lalu mereka pun menziarahi, berkunjung kepada Rabb mereka yaitu pencipta mereka Allah Subhanahu wa taala. Al hadis rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa qala gharibun wa dha'afahu Al Albani rahimahullah. Hadis ini disebutkan eh, oleh Imam At-Tirmidzi dengan mengatakan gharibun, hadis yang gharib, yang asing. Demikian pula Syekh Al-Bani melemahkan dan hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Qala wa qawluhu wa qala Ibnu Mas'ud dan berkata Abdullah Ibnu Mas'ud, "Idza takallama Allahu bil wahyi" Kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu sami'a sautahu ahlus sama maka suaranya didengar oleh para penduduk langit wa rawa dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam atharu Ibni Mas'udin lam ajidhu bihadzal laf dan juga riwayat yang semacam ini diriwayatkan dari Nabi adapun asar yaitu ucapan Abdullah bin Mas'ud kata Syekhu aku tidak mendapati dengan lafaz yang seperti ini wa dzakara Ibnu Khuzaimah turuqahu fi kitab tauhid bi alfadhin minha dan disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan jalan riwayat yang beliau dapati pada kitab tauhid dengan lafaz di antaranya ialah sami'a ahlus samawati lis samawatin salsalatin dan kalau Allah berbicara dengan wahyu maka penduduk langit itu mendengarkan adapun suaranya itu dikatakan taubahnya seperti suara besi yang ditabuh. salah-salah gajar di silsilah, yaitu seperti besi yang berbenturan, besi yang ditabuh. Wa amma al-marwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun hal yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa min hadithi An-Nawas ibn Sam'an marfu'an hadis dari Nawas bin Sam'an yang merfu yaitu sampai kepada Nabi Idza aradallahu an yuhiya bi amrih kalau Allah azza wajal ingin mewahyukan kepada satu perkara takallama bil wahyi maka Allah berbicara dengan wahyu fa idza takallama dan apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara, "Akhadatis samawatu minhu rajfah." Maka terjadilah pada langit tadi yaitu kondisi rajfah, bergetarlah langit tadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka bergetarlah langit. Awqala ra'datun atau ra'datan syadidah min khawfillah atau menggigil dengan menggigil yang cukup sangat. Ini makhluk yaitu apa? As-samawat. Langit jika mendengarkan Allah berfirman imma terjadi rajfah yaitu bergetar atau menggigil yang sangat min khaufillah karena sebab rasa takut kepada Allah. Faidah sami sami'a dzalika anus samawat dan jika penduduk langit, jika penduduk langit mendengarkan so'iku, mereka pun pingsan. Mereka pun pingsan. Hadis arwahu Ibn Khuzaimah wa ibnu Abi Hatim. Dan disebutkan dalam ta'liq bahwa hadis ini merupakan hadis yang sahih. Fa ma'syarul ikhwah barakallahu fikum. uh, tentunya cukup banyak tentang ayat-ayat yang menggambarkan bahwa kalamullah itu jika yang mendengarkan adalah makhluk-makhluk Allah seperti uh, batu demikian pula dalam hal ini seperti langit mereka mengalami yaitu adanya perubahan oleh karena itu salah satu perkara yang menjadi perkara yang perlu kita hendaknya tadabur ataupun hendaknya kita senantiasa mengupayakan ketika lantunan-lantunan Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran diperdengarkan, maka marilah kita siapkan hati kita taubahnya seperti bejana yang siap untuk menampung sebagai tempat yang siap untuk menampung sesuatu dan kita jauhkan perkara-perkara yang menjadi penghalang yang mudah-mudahan ayat-ayat Allah yang kita dengarkan itu menjadi manfaat bagi kita demikian pula merubah yang dalam hal ini ialah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bukan sebaliknya bahwa sekian ayat-ayat Al-Quran kadang kita dengarkan dan melewati kita. Tetapi wal billah seolah-olah berlalu begitu saja. Seolah-olah berlalu begitu saja. Lebih-lebih kadang kita melewati ayat-ayat yang di situ mengingatkan terkait mungkin dengan ahkam atau mau'ibah berupa nasihat, berupa peringatan yang semestinya hal itu menjadi peringatan bagi kita, tapi seringkali kita buang jauh-jauh di balik punggung kita. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan eh, sore hari ini memberi manfaat. Sekiranya ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum Eh, kita mempersiapkan untuk sholat maghrib, kami persilahkan <clears throat> pasal yang sudah kita lewati atau bab yang sudah kita lewati di situ mengandung pasal umum berupa kalam Allah dan insya Allah pada pasal berikutnya <clears throat> masuk pada pembahasan Al-Quran kalamullah. Di antara kalamullah ialah Al-Quran. Mu'allif ingin memberikan apa? ingin memberikan <clears throat> eh, pokok-pokok dasar-dasar seorang untuk memahami sebuah keyakinan yang mantap, yang kuat bahwa Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Nah, diawali dengan kaidah-kaidah yang penting dalam hal memasuki pemahaman terkait dengan apa? Bahwa kalamullah sifatun min sifatih. Karena di masa-masa kita sekarang mereka ada yang mengatakan tidak ada bedanya tentang kalamullah. Firman Allah itu dengan ucapan manusia, tulisan manusia. Artinya ketika seorang mungkin tulis bismillah. Tidak ada bedanya dengan tulisan-tulisan lain yang kita tulis. Apa bedanya begitu? Fa'abarakallafikum tentunya ini satu sikap yang menunjukkan seorang terlalu berani berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kadang mereka mungkin menantang adanya sebuah uh, petaka bencana belum tentu ya akhi barakallahu fikum seorang ketika berbuat demikian langsung Allah dengan tiba-tiba menurunkan satu petaka bencana jika tidak maka itu sebagai bentuk apa istidrajan orang dibiarkan begitu sampai kemudian lebih tersesat dan lebih jauh masuk kepada jurang kesesatan dan tentunya memahami e, pembahasan ini perlu untuk kita mengulang, perlu kemudian kita eh, ulang-ulang kembali sehingga menjadi perkara yang kokoh dan tentunya akidah serta tauhid menjadi satu yang sangat penting untuk keselamatan agama setiap individu lebih-lebih di masa-masa yang kita mengenal Fitnah itu datang dari berbagai macam arah dan berbagai macam bentuk. Demikian wallahu alam. eh, jika ada kurangnya mohon maaf. Kembali semoga memberi manfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu Wa akhiru da'wana anil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.